Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah syarah oleh al syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar syafaat. Yang mana sudah kami jelaskan secara global, syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat yang musbatah sama syafaat yang manfiyah. Syafaat yang musbatah itu maksudnya adalah syafaat yang benar ada wujudnya dan ada syafaat tersebut. Disyaratkan dengan dua syarat kemarin sudah kita sebutkan juga. Pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dia adalah apa? masih dari kalangan muslimin, mukminin, al kabair. Jadi kesimpulannya izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang kedua adalah syafaat apa tadi? Syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang ditiadakan. Untuk siapa? Untuk orang kufar. Orang kufar sama sekali enggak mendapatkan syafaat. Walaupun banyak orang yang akan memberikan syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat syafaat untuk orang-orang kufar Walaupun apa? Walaupun banyak orang yang akan memberikan syafaat untuk mereka. Jadi syafaat orang-orang kafir yang diberikan untuk orang-orang kafir itu tidak bermanfaat. Namanya syafaat apa ini? Manfiyah. Sekarang kita akan lihat rinciannya biar tambah jelas. Setelah beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan habibullah taala menyebutkan tentang dua kelompok sesat dalam masalah syafaat ini yaitu kelompok jah, kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Sekarang beliau akan menyebutkan wa amma ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnati fahum wasatun fi hadzal bab. Maka mereka ahlu sunnah adalah wasat, pertengahan. Tidak ekstrim, tidak hulu, la ifrat wa tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara. Tapi ahlu sunnah tetap menetapkan adanya syafaat. Adanya syafaat untuk ahli kabair, pelaku dosa besar. Adapun orang-orang Khawarij, mereka ekstrim. Orang-orang Mu'tazilah ekstrim, hulu, berlebihan. Mereka mengatakan ahlul kabair, pelaku dosa besar, mereka kekal dalam api neraka, nggak dapat syafaat sama sekali. Inilah nah barakallahu fikum pemikiran sesat yang ada pada mereka. Kita lihat, faqalu syafa'atu syafa'atan ahlu sunnati wal jamaah mereka memiliki pendapat yang pertengahan pilihan bahwasanya syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat terbagi menjadi dua. Pertama, syafaatun manfiyatun. Syafaat yang ditiadakan. Ini syafaat bagi orang-orang kafir ditiadakan, enggak ada. Orang kafir walaupun mereka mengumpulkan hartanya sepenuh bumi, paham ya? Harta berupa emas pun untuk menebus biar mereka tidak tersiksa enggak bisa. Nah, oleh karena itu syafaatnya nggak bermanfaat sama sekali. Adapun kalau timbul pertanyaan, tapi buktinya Rasulullah juga bisa memberikan syafaat kepada pamannya. Padahal pamannya kan kafir. Kita katakan syafaat yang diberikan Rasulullah kepada pamannya itu khusus. Orang lain nggak bisa. Itu pun bukan syafaat mengentaskan dari api neraka, hanya memperingan adab. Siksaan yang paling ringan adalah siksaan yang diberikan kepada siapa? pamannya Rasulullah Abu Talib yaitu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih waliyadzubillah itu paling ringannya paling ringannya nah jadi kalau timbul pertanyaan katanya orang kafir nggak dapat syafaat buktinya pamannya Rasulullah dapat syafaat syafaat hanya memperingan saja dikenal dengan asyafaat itu litakhfif syafaat yang memperingan adab saja wa illa tetap kekal di neraka Abu Talib kekal cuman dapat adab yang paling ringan tadi itu tapi ngeri kan paling ringannya bagaimana coba bayangkan. Setiap hari diadab. Orang penduduk neraka itu la yamutu fiha wala yahya. Kalau sudah penduduknya itu la yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup, enggak mati merasakan adab terus waktunya benar. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai gagal paham ya. Syafaat yang diberikan Rasulullah kepada pamannya Abu Talib walaupun dia kafir, itu bukan syafaat untuk mengentaskan dari azab, tapi syafaat memperingan saja. Wa illa tetap kekal dalam api neraka. Mohon salat. Naam. Kemudian itu pun khusus syafaat itu. Enggak setiap orang bisa. Kita misalkan mau memberikan syafaat kepada si fulan atau alan agar siksaannya diperingan, enggak bisa kita. Paham ya? Karena itu khusus, termasuk pembagian yang syafaat khusus diberikan oleh nama Allah taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya itu Abu Talib. Yang kedua, wasyafa'atun musbatah. Ini yang kedua, syafaat pertama manfiyah ditiadakan, yang kedua syafaat musbatah ditetapkan. Nah, yang kedua inilah yang perlu kita perhatikan karena Mu'tazilah dan Khawarij mereka meniadakan. Pelaku dosa besar mereka kekal dalam api neraka. Lah terus bagaimana syafaatnya? Enggak dapat syafaat katanya. Enggak dapat syafaat kata mereka. Ini yang Nah barakallahu fiikum mereka yakini Allah musta'an. Fa nahnu la nunkiru syafa'ah mutlaqan. Kita ahlu sunnah, masyaallah, ahlu sunnah wal jamaah, at-taifatul mansurah, al-firqatul najiyah. Mereka mengatakan apa? Kami tidak mengingkari syafaat secara mutlak. Jadi perlu dirinci. Wala nusbituha mutlaqan, enggak menetapkan secara mutlak juga. Bala budda min tafsil tapi harus dirinci. Syafaat yang antum inginkan syafaat yang mana? Paham ya? Kita rinci dulu. Kalau syafaat bagi orang-orang kafir kita tiadakan. Ada syafaat bagi orang-orang mukmin kita tetapkan. Selesai. Itu rinciannya. Jam'an bainal ayati fi hadzal bab dalam rangka untuk mensinkronkan, menggabungkan antara ayat-ayat yang ada dalam, dalam bab ini karena biar enggak terjadi kontradiksi. Seakan-akan dohirnya kontradiksi. ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in maka tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Ini untuk siapa? Orang kafir. Benar. Tidak bermanfaat untuk orang kafir. Tapi untuk orang mukminin ada atau tidak? Ada. Kata beliau, "Hada huwal fiqhu fid dinillah azza wa jalla." Masyaallah. Ini merupakan pemahaman fikih, pemahaman seseorang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau orang enggak paham kan bingung di sini. Bagaimana ini? Katanya syafaat tidak bermanfaat bagi orang kafir. Pamannya Rasulullah dapat syafaat. Tapi setelah kita jelaskan tadi, selesai sudah permasalahan. Karena penting yang pelajari ilmu agama barakallahu fikum sekedar mukilan perlu diulang kembali yaitu kalamnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan atau mengomentari hadis Nah Muawiyah bin Abi Sufyan muttafaqun alaih man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya suatu kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama, bayangkan. Itu berarti menunjukkan kalau orang itu faham ilmu agama, Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan. Apa kata Syekhul Islam? Walazimu dhalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khairah. Ini. Berarti keharusannya, konsekuensinya barang siapa yang Allah taala tidak pahamkan orang tersebut dalam ilmu agama, Allah Taala tidak menghendaki padanya kebaikan. Nah, akhirnya beliau mengatakan wal fiqhu fiddin atau fayaqulu at-tafaqqu fardhon. Atau yang beliau sebutkan dengan semakna seperti itu. Maka menjadilah memahami ilmu agama itu wajib. Mempelajari ilmu agama wajib barakallahu fikum na'am. Ilmu agama wajib kita pelajari karena kita adalah manusia yang beragama, itu agama Islam. Nah, itu sekedar nukilan faedah bahwasanya Nah, memahami ilmu agama penting sekali. Wa hadhihi tariqatur rasikhin bil ilmi. Merinci masalah syafaat ini merupakan apa? Jalannya, metodenya, prinsipnya orang-orang yang mendalam ilmunya. Dari kalangan ahli tafsir, dari kalangan para ulama ahli sunnah, merinci mereka, enggak meniadakan secara mutlak, tidak menetapkan secara mutlak, tapi dirinci. Syafaat yang ditiadakan adalah syafaat untuk orang-orang kufar. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat nah barakallahu fikum untuk orang-orang mukminin itu pun apa dengan dua syarat izin dari Allah taala dan Allah taala meridhai orang yang dimintakan syafaat dari kalangan muwahhidin dari dalam hati kemarin ikhwan din azza wa sallamullah qaulun nadim rahimahullah wa inna rasulullah lil khalqi syafi'un dan sesungguhnya Rasulullah adalah pemberi syafaat kepada makhluk Bayangkan syafaat yang dikenal dengan asyafaatul 'udma, syafaat paling besar. Nanti di padang mahsyar semua manusia membutuhkan syafaat ini, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya butuh syafaat ini. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, mereka semua mengatakan lastulah, aku bukan pemiliknya, bayangkan. Berbondong-bondong umat dari Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad SAW mencari syafaat. Akhirnya sampailah yang terakhir kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliaulah yang mendapatkan dan menerima syafaat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Analah, analah, analah. Akulah pemiliknya. Syafaatul udma dikenal dengan apa? Asy-syafaatul udma. Asy-syafaat li fasl Syafaat yang apa? fungsinya tujuannya adalah untuk menyegerakan agar perkara mereka segera dituntaskan. Di padang masa ngeri, nggak sembarangan, dikumpulkan dalam keadaan bagaimana kemarin? Telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Matahari didekatkan secara satu mil. Ngeri atau tidak? Ngeri sekali. Ada yang mereka tenggelam dan keringatnya. Bayangkan itu. Semuanya tergantung dengan amalannya para fikum. Oleh karena itu mereka berbondong-bondong mencari syafaat. Syafaat inilah yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Yang memiliki hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Asy-syafa'atul musbatah anwa'. Sekarang syafaat yang ditetapkan adanya itu pun bermacam-macam. Minha ma huwa khasun bin nabi. Ada syafaat yang khusus hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya. Wa minha ma huwa mushtarakun bainahu wa bainal ghairihi minal malaika wal awliya was salihin wal afrad. Nah, Masya Allah. Ada juga syafaat yang berserikat. Berserikat itu maksudnya walaupun bukan Rasulullah bisa memberikan syafaat. Nah, antara Rasulullah dan antara yang lainnya. Siapa? Kalangan para malaikat, para wali-wali Allah, orang-orang saleh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Paham ya? Di situ nantinya syafaat yang sifatnya bagaimana? Umum. Paham ya? Untuk ahli kabair. Orang mukminin bisa memberikan syafaat. Para malaikat juga bisa memberikan syafaat. Nah, ini syafaat yang apa? Yang umum dalam artian tidak hanya Rasulullah yang bisa memberikannya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat nanti. Fa ammal khasu bin nabi fa huwa iddatus syafa'at. Adapun syafaat yang khusus hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehendak dari Allah taala ada beberapa syafaat. Pertama, asyafaatul syafaatul ula, asyafaatul syafaatul udma. Ini ini penting ya. Asyafaatul syafaatul udma, syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung. Semua para nabi enggak mendapatkannya. Semua para nabi tidak memilikinya. Mulai dari Nabi Adam bayangkan. Semua berbondong-bondong sampailah terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ini merupakan keutamaan beliau juga karena pertama kali yang masuk surga setelah pintu surga dibuka dan yang membawa kunci pun yang diizinkan diberikan kunci surga itu kepada Rasulullah SAW. Beliau buka kemudian pertama kali yang masuk dari kalangan Nabi dan Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan umatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai beliau mengatakan Nahnul akhirun as-sabiqun yang kiamah kita ini orang-orang belakangan, tapi nanti di hari kiamat yang paling depan. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat di sini. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam yashfa' fil khalqi al qiyamah asy al 'udma, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada makhluk di hari kiamat kelak dengan al 'udma. Ini asy al 'udma, syafaat yang paling besar. Hina mayakunu al mawqif wal hashr 'ala an-nas ketika mereka berdiri dan berkumpul. Nah, barakallahu fikum sangat panjang di situ. Manusia berdiri berkumpul dalam keadaan apa? nas nasu yaumal qiyamah hufatan uratan hulla. Wa fi riwayah buhma. Artinya apa? Manusia kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan dengan riwayat yang lain sendiri-sendiri bayangkan. Mengerikan barakallahu fikum tanpa sehelai pakaian. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau sebagian mereka melihat sebagian aurat yang lainnya?" Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah" atau dengan semakna itu ya, "Wahai Aisyah, innal amra asad min an yandura ba'duhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, Gak sempat walaupun jadi satu laki-laki perempuan telanjang gak sempat oleh. Gak sempat nengok, gak sempat. Karena perkara ini ngeri sekali. Bagaimana caranya masing-masing selamat di mobil tersebut. Allahumma salim salim. Ikhwan din azza wa jalla kita lihat di sini. Wahum hum 'ala aqdamihim, yaitu di padang mahsyar, mereka berdiri di atas telapak-telapak kaki mereka. Syakhisatun absaruhum dalam keadaan mata-mata mereka nabarakallahu fikum terbuka dengan keadaan yang bisa dikatakan merasa mengeri, merasa apa? ngeri atau mengerikan, terbuka lebar gitu ya. Nah, hufatun uratun tanpa alas kaki, telanjang. Tadnu minhum syams matahari dekat dari mereka. Berapa tadi? Satu mil. Nah, wa ya'khudhu minhumul arab. Kemudian apa? Nam ada di antara mereka yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Wal iyad billah. Fi yaumin kana miqdaru 50 Di suatu hari yang perkiraan hari tersebut seperti apa? Seperti berapa barakallahu fikum 50 sana. 50 ribu tahun. Yang seharinya seperti 50 ribu tahun. Ngeri sekali barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an. Fayataqaddamuna yatlubuna man yashfa' lahum 'inda Allah. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong. Mereka maju mencari orang yang bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. An yunihahum minal mauqif agar segera membuat mereka istirahat dari berdirinya mereka. Bayangkan, berbondong-bondong mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbondong-bondong mencari siapa yang bisa memberikan syafaat ini. Fayatuna ila Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam Tsumma ya'tuna ila Nuh alaihissalam. Kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tsumma ya'tuna ila Ibrahim alaihissalam. Kemudian datang mereka berbondong-bondong pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma ya'tuna ila Musa alaihissalam. Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tsumma ya'tuna ila Isa alaihissalam. Kemudian mereka pun juga datang berbondong-bondong datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Fakulluhum ya'tadirun bayangkan. Semua para nabi yang didatangi tadi minta udur, minta maaf enggak memiliki syafaatul udma. Dikenal dengan apa? Asy-syafaatul udma. Asy-syafaatul udma, syafaat yang paling besar. Wa yaqulun masing-masing para nabi bayangkan, para nabi dan rasul maksum dijaga dari kesalahan bayangkan. Mereka masing-masing mengatakan apa? Mereka mengatakan innallaha qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahum mislah wala ba'dahu mislah. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah taala pada hari ini telah marah dengan marah yang tidak pernah sebelumnya Allah telah marah yang semisalnya dan tidak pernah setelahnya marah yang semisalnya. Ini para nabi bayangkan. Fayatadiruna 'ala syafa'in Allah. Maka mereka nah meminta maaf eh, untuk tidak bisa apa? Meminta maaf karena tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memintakan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal mauqif pada keadaan yang sangat mengerikan ini. Hatta ya'tu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini. Hingga mereka semuanya yang terakhir datang kepada siapa? Sampai-sampai mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa yaqul ana laha. Kata Rasulullah, ana laha. Akulah pemiliknya. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah memiliki syafaatul ulama tersebut. Disebutkan nanti akan kita lewati juga Rasulullah langsung apa? sujud eh, membacakan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan yang sangat banyak sekali. Hingga Allah taala mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Wasal tu'ta mintalah kamu akan diberi. Wasfa' tusaffa' mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Bayangkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. yataqaddam ila rabbih subhanahu wa yasjud baina yadayhi. Bayangkan, akhirnya Rasulullah maju ke depan menuju pada Rabbnya dan sujud di hadapannya. Wa yahmaduhu bimahamid. Kemudian Rasulullah memuji Allah taala dengan pujian-pujian. Wa yad'uhu wa yatadarra ilaih dan Rasulullah berdoa kepada Allah taala dan juga seraya merengek, merengek dalam artian itu terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuqallahu sampai-sampai dikatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Wasfa' tusaffa', mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Fa yashfa'u fi ahli mauqif fayakunullahu syafa'atah masyaallah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat untuk ahli mauqif orang-orang yang berdiri di badan mahsyar tersebut dan Allah telah pun menerima syafaatnya. Maksudnya bagaimana? Memberikan syafaat tersebut kepada Rasulullah SAW untuk diberikan kepada ahli mauqif. Ikhwani fillah azza wa jazakumullah wa habidakumullahu jami'an. Ini termasuk perkara yang sangat penting sehingga sudah kita ketahui bahwasanya syafaat yang khusus di antaranya syafaat apa tadi? Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Khusus hanya Rasulullah yang memilikinya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azza wa berikutnya, far Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yashfa' illa ba'da al-istidzan. Bayangkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan syafaat kecuali setelah minta izin minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa sayyidul khalqi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah adalah tuannya para makhluk yang ada. Pemimpinnya para makhluk yang ada. Fayashfa'u hadhi al 'udma. Maka Rasulullah memberikan syafaat dengan syafaat udma ini wahyia al-maqam al-mahmud. Yang mana al udma tersebut adalah kedudukan yang dimulai yang mulia atau kedudukan yang terpuji. Alladzi dzakarahu Allah taala yang Allah telah menyebutkan di kaulih dengan firmannya faminal laili fatahajjat bihi nafilatal asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan ambillah dari sebagian malam bertahajudlah engkau di situ sebagai bentuk amal tambahan untukmu. Tahajud salat malam, qiyamul lail, fatahajjat bihi. Ini termasuk apa? Nah barakallahu fikum perintah. Oleh karena itu, nam salat malam qiyamul lail itu termasuk apa sunnah muakkadah Nah, dengan dalil yang lain juga, ij'alu akhir salatikum bil-laili mitra. Jadikanlah jadikanlah akhir malam salat kalian witir. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat, kalau di Ramadan dikenal dengan salat tarawih. Kan itu. Ada selain Ramadan masuk dalam keumuman qiyamul lail salat malam mencakup tahajud dan juga witir. Karena witir itu enggak ada siang hari. Wahana mau witir nanti jam sepuluh pagi katanya. Witir apa di situ? Paham ya? Enggak ada ya. Witir itu enggak ada pagi hari. Nah, kalau terlambat malam hari kok dia terlewatkan mau ganti di siang hari menjadi genap. Enggak ada witir. Nah, itu seperti itu. Kita lihat sini. Asa an yab'atha an bukan rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh akan nah membangkitkan engkau Nah, barakallahu fikum pada kedudukan tempat yang mulia, yaitu mendapatkan apa tadi? Asy-syafa'atul 'udma. Li'annahu yahmaduhu 'alaihi al-awwalun wal akhirun. Dikarenakan orang-orang terdahulu hingga yang belakangan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kedudukan yang mulia. Bayangkan. Dari kalangan ulul azmi yang sudah kita kenal ulul azmi ada berapa? Lima. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, ini siapa yang dipilih mendapatkan syabatul udmah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Ikhwani fi din azza wa jalla, berikutnya asy-syafa'atu tsaniyah syafaat yang kedua, ini masih masih masuk dalam rangkaian pembagian yang syafaat khusus. Paham ya? Syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus yang kedua, syafa'atuhu fi ahli jannah an yadkhulul jannata li'annahum idza ja'u ilal jannah la yuftahu lahum 'alal fawr masyaallah. Yang kedua adalah syafaatnya Rasulullah untuk penduduk surga agar mereka segera masuk ke surga. Dikarenakan ketika mereka mendatangi surga itu enggak langsung masuk, belum dibuka pintunya secara langsung. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam surat Az-Zumar di akhir-akhir surat Az-Zumar itu bedanya neraka dan surga kalau surga wa futihat wa futihat abwaabuha. Tapi kalau neraka futihat abwaabuha, langsung terbuka. Enggak perlu dibuka sendiri langsung terbuka. Tapi kalau surga wa futihat ada lamunya di situ. Kemudian dibukalah pintu-pintu surga. Berarti menunjukkan ketika mereka sudah menyeberangi jembatan sirat yang mengerikan yang jembatan tersebut lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin dan memelesetkan itu apa? Setelah selamat menyeberang tersebut enggak langsung masuk surga. Nunggu dulu pintu surga belum dibuka. Wa futihat abwaabuha. Kita lihat nanti. Dikarenakan mereka apabila datang sudah mendatangi surga, la yuftahu 'alal fawr. Tidak dibukakan langsung untuk mereka. Tapi fayastashfi'una bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi fathil jannah. Mereka masih minta syafaat lagi kepada Nabi Muhammad SAW untuk membukakan pintu surga. Nah, kenapa? Karena penjaga surga sudah diamanahi. Jangan diberikan kunci tersebut kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya Anas bin Malik, riwayat Muslim, "Ati babal jannati yaumil qiyamah fa astaftihu, fa yaqulu al-khazin, man ant? Man anta? Fa aqul Muhammad." fayakul bika umirtu la aftahu li ahadin qabla. Allah. Anda melihat bawah itu ya yang punya kitabnya ada catatan kaki bawah itu hadisnya. Hadisnya Anas bin Malik riwayat Muslim, aku mendatangi pintu surga kata Rasulullah. Hari kiamat kelak fa'astaftih. Fa'astaftih. Aku minta agar dibukakan. Fayakun khazin, penjaga surga berkata, "Man anta?" Siapa kamu? Fayakul seraya aku berkata Muhammad. Fayakul kemudian penjaga surga mengatakan, "Bika umirtu hanya kepadamu aku diperintahkan." Maksud diperintahkan memberikan kunci tadi itu. La aftahu li ahadin qablak. Aku tidak akan pernah membuka untuk seorang pun sebelummu. Ini khusus Rasulullah SAW yang diberikan kunci surga tadi. Nah, barakallahu Kita lihat Fayashfa'u lahum fatuftah. Kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka, akhirnya dibukalah pintu surga. Allah Ta'ala hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ingat-ingat kalau antum baca sendiri dalam surat Az-Zumar di akhir-akhir itu, antum lihat ada wawunya di situ. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Wawunya ini menunjukkan bahwasanya pintu surga itu enggak terbuka langsung mereka datang ke surga tersebut nunggu dibuka dulu gitu loh. Tapi kalau neraka nanti bagaimana? Langsung futihat abwabuha. Datang dan terbuka pintunya, langsung masuk mereka penduduk neraka. Walinya Waliyadzubillah. Nah, sampai hingga mereka datang kepada surga tersebut, kemudian dibukakanlah pintu-pintunya. Lam yakul tidak mengatakan hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Di sini Allah Taala tidak mengatakan Hingga ketika mereka datang ke surga kemudian pintu surga terbuka, enggak ngomong kayak gitu. Allah Taala tidak mengatakan seperti itu. Kama finnar sebagaimana berkaitan masalah neraka balqal akan tapi Allah Taala mengatakan wa futihat abwabuha. Ini Allah Taala mengatakan kemudian dibukakanlah pintu-pintu surga. Sekarang di bulan Ramadan termasuk, ya enggak? Termasuk hadis keutamaan bulan Ramadan, Ramadan di antaranya apa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Hadis yang sahih muttafaqun alaihi hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatish shayatin." Apabila datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan banyak orang yang sadar. Biasanya orang-orang pemabuk, penjudi itu kalau bulan Ramadan mereka sembunyi-sembunyi ya, atau ada juga yang mereka langsung tobat gitu karena memang gangguan setan itu lebih sedikit. Bukan berarti nggak ada kemaksiatan. Kemaksiatan tetap ada. Paham ya? Karena yang namanya hawa nafsu itulah yang terkadang mendorong untuk orang itu berbuat maksiat. Ya kan? Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itulah yang merintahkan untuk berbuat kejelekan. Jadi walaupun setan dibelenggu, tetap masih ada kejahatan-kejahatan cuman lebih sedikit daripada yang sebelumnya ketika di bulan-bulan yang lain. Nah, seperti itu. Ikhwani fid din azza Kata beliau, Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala, "Fal maziru syai'un." Maka datang ke surga itu sesuatu. Wa fathul abwab syai'un akhar, membuka terbukanya pintu surga juga sesuatu yang lain. Datang dulu, enggak langsung terbuka, dibukalah oleh Rasulullah SAW dengan syafaatan itu. Wa dzalika bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaitu dibukakannya pintu surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din azdan wasakumullah. Kita ambil dikit lagi karena biar sesuai dengan pembagian ini ya, syafaat yang khusus ini. Yang ketiga, asy-syafa'atu tsalitsah. Mafhum salah ya? Syafaat yang pertama syafaatul udma. Syafaat yang kedua syafaat agar dibukakan itu surga. Syafaat yang ketiga yang khusus juga annahu yashfa' sallallahu alaihi li unatin min ahli jannah fi rif'ati manazilihim fil jannah masyaallah. Yang ketiga adalah syafaat yang khusus Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa? Rasulullah SAW berikan syafaat untuk manusia-manusia penduduk surga agar diangkat kedudukan-kedudukan mereka di surga. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Dan perlu diketahui termasuk sebab terangkatnya derajat seseorang adalah iman dan ilmu. Al-iman wal ilm. Orang kalau berilmu walaupun hartanya seadanya sedikit pun dan dia beriman itulah sumber diangkat derajat. Sumber diangkat apa? Derajat seseorang adalah al ilmu wal iman. Sebagaimana firman Allah taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang beriman dan yang berilmu. Jadi enggak perlu antum takut, minder. Kami enggak punya titel, kami enggak punya gelar, kami bukan LC, kami bukan MSC. Paham ya? Kami hanya orang-orang biasa, pekerja bangunan. Paham ya? Kuli bangunan, hanya jualan eh, jualan ini, jualan itu. Santai saja. Ini ilmu wal iman sumber diangkatnya derajat seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, al ilmu wal iman. Ini sebenarnya apa? Hiburan bahwasanya kita nggak perlu merasa cemas, khawatir. Kadang kalau orang-orang awam itu kan membuat orang itu minder gitu loh. Nanti bagaimana masa depan anak antum ini? Gak disekolahkan, sudah usia 6 tahun masih kelompar kelampir sana kemari katanya. Mereka nggak tahu, di pondok dia belajar menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah. Ketika pulang, orang apa melihat, "Wah, ini kok nggak sekolah ini?" Di Dikomentari macam-macam ya. Nah, kuatkan hati kita para Kalau hati kita nggak kuat ambiar. Tahu ambiar nggak? Langsung terpecah itu istilahnya ya. Kuatkan hati kita. Masa depan kita bukan di dunia, tapi di akhirat. Di dunia ini masih ada depannya lagi gitu loh. Itu harus kita yakini itu. Walaupun mereka masa depan kalian bagaimana nanti anak-anak itu bagaimana kalau sudah besar kemudian punya kerjaan, kalau sudah nikah punya istri bagaimana nanti nyari maishahnya? Kok bingung itu perkara yang akan terjadi sudah diatur semuanya. Sudah diatur semuanya, tercatat dalam lafil mahfud sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Nah, masya Allah, semua tercatat. kalau tidak Perlu antum khawatir cemas takut. Iya juga ya anak-anak, anak-anak nggak sekolah ini Padahal sudah saatnya masuk sekolah ini. Cuman liburan kan ada virus corona. Maksudnya sebagian orang itu kan, nah barakallahu fikum kita katakan apa kita katakan nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Masa depan kita adalah nah di akhirat barakallahu fikum surga yang kita cari. Naam. Ikhwani fi din azza ini sekedar penyebutan bahwasanya apa? Syafaat yang khusus yang ketiga adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada penduduk surga agar diangkat derajat dan kedudukan mereka. Nah, karena penduduk surga itu sendirian, ya, penduduk surga itu sendiri mereka sudah nikmat. Penduduk surga yang paling rendah, yang paling bawah itu pun sudah merasa nikmat seakan-akan mereka itu yang paling nikmat sudah. Paham ya? Karena apa? 10 kali dunia dan seisinya lebih dari itu bayangkan. 10 kali dunia, lebih dari 10 kali dunia dan seisinya. Itu kenikmatan surga yang paling rendah bayangkan. Jadi dia merasa sudah paling nikmat, padahal di atas masih ada yang nikmat lagi. Surga terdausan itu, Jannatul Firdaus. Tetap kita walaupun bukan orang-orang yang bisa dikatakan nah barakallahu fiikum ma'sum dari kesalahan, tetap mengharapkan surga Firdaus. Tetap. Kami yang Kita meminta kepada Allah taala agar dimasukkan dalam surga Firdaus. Nah, karena apa? Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling nah barakallahu fiikum utama. Kita lihat sini. Asy-syafa'atul rabi'ah yang keempat ini yang terakhir untuk syafaat yang khusus. Jadi ingat ingatnya syafaat yang khusus di sini sebutkan ada empat. Pertama syafaatul udma. Kedua syafaat nah barakallahu fikum untuk dibukakan itu surga. Yang ketiga syafaat Rasulullah yang diberikan kepada orang-orang berut surga agar diangkat derajatnya. Kemudian yang keempat sekarang ini syafaatuhu fi ammihi Abi Thalib. Syafaat Rasulullah yang diberikan pertamanya Abu Thalib. Nah, sekarang pertanyaannya enggak usah panjang lebar Abu Thalib siapa namanya? Abdul Manaf. Ingat-ingat Abdul Manaf, Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi Ahsan. Bedakan ya, Abdul Muthalib itu kakeknya, Abu Talib pamannya, Abu Talib Abdul Manaf, Abdul Manafin. Kemudian Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana kisahnya nanti. Ma'anna syafa'at la tanfa'ul kufar. Padahal syafaat itu kan enggak bermanfaat bagi orang-orang kufar. Pamannya kan kafir. Kita lihat. Wallahu jalla wa ala qala fil kufar. Sedangkan Allah Taala berkata mengenai orang-orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka enggak bermanfaat bagi orang-orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Sudah kita lewati tadi ya. Jadi kisahnya itu sebenarnya barakallahu fikum. Abu Talib ini memang salah satu orang kufar yang menolong Rasulullah SAW dan sekaligus dia hubungannya adalah pamannya awal dakwah bahkan sejak kecil Rasulullah itu yang ngasuh diantaranya adalah Abu Talib dagang ke Syam diajak uh, usia masih 12 tahunan pun diajak dagang ke Syam nah barakallahu fikum kemudian dirawat diasuh ketika berdakwah mendakwahkan Islam dibela oleh Abu Talib walaupun Abu Talib tidak mau masuk Islam bang ya Abu Talib tidak mau masuk Islam karena di sana juga ada teman-temannya teman-teman pengaruh teman duduk itu ya nah Abu Jahal kemudian Abdullah bin Abi Umayyah kan itu Nah, sampai dua temannya yang buruk ini ketika di akhir hayatnya Abu Talib, Rasulullah datang mentalkin pamannya, mentalkin pamannya, "Ya am, wahai pamanku, qul ilaha illallah, kalimatan uhajju laka Allah, Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Suatu kalimat kalau kamu mau mengucapkannya, aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah taala. Bayangkan itu. Kita lihat teman duduknya di situ. Paham ya? bisik-bisiki Abu Talib tadi atarghabu Rasulullah millati Abdul Muthalib Abu Talib kamu benci pun dengan agama Abdul Muthalib bayangkan tuh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah dua orang ini jahat sekali ini ya Abu Jahal Abdullah bin Abi Umayyah ketika Rasulullah mentalkin dia duduk di situ duduk di dekatnya Abu Talib bisik-bisiki Abu an lagi Abdul Muthalib kamu benci dengan agama Abdul Muthalib bayangkan Abdul Talib kan kakeknya Rasulullah agama jahiliyah itu loh Akhirnya pas pada akhir hayatnya fa'aba'anya an la ilaha illallah fa mata ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya pamannya tadi itu enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan matilah di atas agamanya Abdul Muthalib, agama kekufuran, agama jahiliyah. Itulah sebabnya. Padahal apa? Rasulullah sangat cinta dengan pamannya, enggak sembarangan. Nah, ketika ditinggal mati oleh pamannya dan juga ditinggal mati oleh ditinggal apa? Nah, barakallahu fikum ketika istri beliau wafat yaitu Khadijah bintu Khuwailid, Rasulullah sedih, sedih sekali. Nah, barakallahu fikum yang akhirnya dihibur dengan acara apa? Isra dan Mi'raj. Syahidnya di situ barakallahu fikum, Rasulullah sangat cinta dengan pamannya. Paman yang sudah bisa dikatakan kafir masih ingin Rasulullah itu bagaimana caranya bisa memberikan hidayah. Tapi ingat, ah, kisah tersebut berkaitan dengan firman Allah taala apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Bayangkan, cinta dan Abu Thalib, tapi enggak bisa memberikan hidayah. Karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Hidayah apa namanya? hidayah taufik. Kita semuanya nggak mampu memberikan hidayah taufik kepada orang-orang kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ya apa kemarin? Hidayah Adalah dalalah wal irsyad. Mengatur, mendidik, membimbing, mengarahkan, mampu menguasai hati mereka, itu kita tidak bisa. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Laisa 'alaika hudahum. Bukan di tangan kalian hidayah mereka. Kita hanya mengarahkan, membimbing. Paham ya? Jadi kalau mau berdakwah itu sabar. Jangan langsung menggunakan apa? sikap-sikap kekerasan, paham ya? Anarkis misalkan, paham ya? Pengennya langsung sekali dakwah diterima. Tidak. Sabar. Nabi Nuh alaihi salam berapa tahun berdakwahnya? 950 tahun, bayangkan. Usia yang bisa dikatakan umur yang sangat panjang itu pun yang ikut berapa orang? Beberapa orang saja. Sabarnya bukan main ulul azm termasuk dari kalangan para ulul azm. Oleh karena itu, sabar dalam berdakwah barakallahu fikum. nah tentunya sabar dalam perkara-perkara yang itu merupakan gangguan-gangguan di dalam berdakwah. Syahidnya di sini barakallahu fikum wa idakumullah. nam Abu Talib mata al-kufr. Abu Talib meninggal di atas kekufuran, mati di atas kekufuran. Walakin nadran li anna Abu Talib haman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akan tetapi karena dilihat lagi, ternyata Abu Talib ini menjaga Rasulullah dan membela Rasulullah, wasabara ma'ahu 'ala dhib dan juga bersabar bersama Rasulullah di atas kesempitan banyaknya. Padahal kafir. Wa ahsana ila Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Bayangkan ketika Rasulullah berdakwah, mendakwai orang kafir Quraisy, mereka pada takut orang kafir Quraisy. Ada Abu Talib di situ, termasuk orang terpandang saat itu ya, takut mereka. Walakinnahu lam yuwaffaq lidduhul bil Islam. Tapi Abu Talib ini enggak diberikan taufik untuk masuk Islam. Ini sebabnya. Wa arada 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam haris harisa 'ala an yadkhula fil Islam. Dan bahkan Rasulullah sudah berkali-kali menyodorkan, menawarkan Islam kepadanya dan semangat sekali, eh? nah berkeinginan sekali kalau Abu Talib itu mau masuk Islam. Walakinnahu ada Akan tapi Abu Talib enggan li'annahu kana yara anna dukhulahu fil Islam fihi masabbatun lidini abai. Allah musta'an. Karena Abu Talib berpandangan kalau dia masuk Islam maka perbuatan tersebut ada celaan, ejekan terhadap agama bapak-bapaknya, masih ngikutin nenek moyangnya. Jadi khawatir nanti kalau aku masuk Islam itu khawatir nanti eh, ini termasuk bentuk celaan kepada bapak-bapak kami, pembesar-pembesar kami itulah sebabnya. Nah, barakallahu fiikum. Allah musta'an. Karena saat itu yang namanya orang-orang itu kan dia orang terpandang di kaumnya. Kalau seandainya dia masuk Islam menurut pandangan dia ini ya, nah itu nanti akan merusak itu loh, merusak kedudukannya itu loh. Nah, Allah musta'an. Haitu akhadatul hamiyatul jahiliyah li dini abaihi. Dari sisi apa? Yang membawa Abu Thalib tersebut enggan untuk masuk Islam adalah apa? Fanatik ini fanatik asobinya terhadap jahiliyah, terhadap agama bapaknya. Agama bapak-bapaknya. Wa illa fa huwa ya'tarifu anna Muhammadan al-haq bayangkan. Abu Thalib itu sebenarnya tahu mengakui Muhammad itu di atas al-haq. Wa anna dinahu huwal haq dan bahwasanya agama Nabi Muhammad itu yang benar. Walakin mana'athu al-hamiyatu wal anafah. Akan tetapi yang menghalang-halangi Abu Thalib untuk untuk masuk Islam tersebut adalah apa? Fanatik ini hati-hati. Fanatik, ngam asabiyah. Kemudian apa? Na fikum dan sikap anafah yaitu na fikum bangkang nolak mentang. Nah, seperti itu. Li'annahu lam aslama bi za'mihi la sara dzalika subbatan ala qaumin. Dikarenakan Abu Thalib beranggapan kalau seandainya masuk Islam, niscaya apa? Itu merupakan bentuk celaan terhadap kaumnya. Kita tutup dengan pantun yang sambungannya itu wa huwal qa'il wa laqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku yakin, bayangkan Abu Talib mengatakan sungguh aku yakin bahwasanya agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama untuk manusia. Laulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samhan bidza kamubina. rasa seandainya bukan karena celaan dan aku berhati-hati dari ejekan, niscaya engkau akan melihat aku menerima agama tersebut dengan terang-terangan. Bayangkan. Jadi sebabnya adalah asabiyah fanatik tadi itu. Nah, barakallahu fikum, khawatir nanti apa? Kalau dia masuk Islam justru akan apa? merusak nah kedudukan dia dan juga apa? dianggap celahan terhadap nama agama agama bapak-bapak atau pembesar-pembesarnya na'am barakallahu fikum. Ada pun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alamin.